Di mana pada malam hari ini kita akan masuk pada poin yang ke-9. Qala al-muallif rahimahullah wa'lam annal khuruja anit tariqi ala wajhi dan ketahuilah bahwasannya keluar dari jalan yakni keluar dari siratal asiratal siratal mustaqim itu ada dua macam atau ada dua sisi amma ahaduhuma farajulun qad zalla anit tariqi wa huwa la yuridu illa al khaira yang pertamanya adalah seorang yang sungguh dia tergelincir terpeleset dari jalan siratal mustaqim dalam keadaan dia tidak menginginkan kecuali kebaikan. Ya, dalam keadaan dia tidak menginginkan kecuali kebaikan. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan keadilannya yang sempurna menguji seorang hamba terpleset jatuh terpelanting dari jalan siratal mustaqim padahal dia tidaklah menginginkan kecuali kebaikan maka kata Imam Al-Barbahari rahimahullah fala yuqtada bizalalihi maka orang yang demikian ini tidak boleh diikuti yakni tidak boleh diikuti pada kesalahan-kesalahan dia, ketergelinciran-ketergelinciran dia. Kenapa? Kata Imam Al-Barbari rahimahullah fa innahu halik karena dia binasa. Telah menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang namanya penyimpangan itu bermacam-macam. Adapun yang kedua warajulun anadal haq wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin. Orang yang kedua adalah orang yang menentang kebenaran dan menyelisihi orang-orang sebelumnya dari kalangan orang-orang yang bertakwa menyelisihi yakni mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain menyelisihi salafus saleh Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah fahuwa dalun mudil. Orang yang demikian ini adalah orang yang sesat dan sekaligus menyesatkan. Syaitanun marid. Dia adalah syaitan. Qana fillah Allah taala, yani syaitan dari golongan manusia yang jahat yang ada pada umat ini khwanafillah habidakumullah hakikun ala man arafahu an yuhadziran nasa minhu kewajiban bagi orang yang mengetahuinya mengetahui kesalahannya kesesatannya wajib bagi dia untuk mentahdir memperingatkan umat darinya wa yubayyana lahum qissatahu dan menjelaskan kepada umat manusia akan kisahnya apa tujuannya ikhwana fillah hafizakumullah li'alla yaqa fi bidhatihi ahadun fayahlik supaya tidak ada seorang pun yang terjatuh pada kebid'ahan dia, ketergelinciran dia, kesesatan dia, maka orang tersebut menjadi eh, menjadi binasa dengannya. Khwanafillah taala. Sehingga dari sini kalau kita perhatikan orang yang tergelincir dari jalannya Allah Subhanahu wa taala tidaklah bisa dimutlakkan. Bukanlah hanya satu jenis ataupun satu macam. Dijelaskan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah قوله أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلله فإنه هالك أقول هذا الرجل الذي حاله لا يخلو أن يكون من أهل السنة wa muridil haq golongan yang pertama ini adalah orang yang keadaannya fillah hafizakumullah adalah termasuk dari kalangan ahli sunnah termasuk golongan orang-orang yang menginginkan kebenaran Hanafillah hafizakumullah ta'ala ثم اجتهد ليصل إلى الحق dengan niatan dengan keinginan untuk mendapatkan al-haq sampainya kepada al-haq <coughs> lalu dia pun berijtihad supaya dia itu sampai kepada al-haq tersebut lakinnahu lam yasil ilal haqqi mastihadihi wa badli wus'ihi bal akhta'ahu setelah dia mencurahkan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dia berkaitan dengan ilmunya, berkaitan dengan pemikiran, eh, berkaitan dengan pikirannya, kecerdasannya, upayanya, usahanya, supaya sampai dia itu mendapatkan al-haq, akan tetapi dia tidak sampai kepada al-haq. Allah subhanahu wa ta'ala dengan takdirnya yang bersumber dari hikmah dan keadilannya yang sempurna mentakdirkan orang tersebut seorang hamba yang memiliki niatan yang baik namun tidak sampai mendapatkan kebaikan. taala. Dia telah mencurahkan kemampuannya dia telah mencurahkan seluruh upaya yang ada pada dirinya. Fanafillah hafidhakumullahu ta'ala Bahkan bukan kebenaran yang dia dapatkan Tapi terjatuh pada kesalahan Tapi ikhwanafillah hafidhakumullahu ta'ala Terjatuh pada kesalahan Maka kata Syekh Fahada ya'fullahu anhu bifadlihi wa karamihi. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang Allah subhanahu wa ta'ala akan memaafkan dia. Dengan keutamaannya dan kedermawanannya atau kemuliaannya. Fanafillah ta'ala. Waqad allama Allahu ibadahul mu'minina an Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Di mana sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada hamba-hambanya untuk berdoa Wahai Rabb kami, janganlah engkau siksa kami apabila kami itu lupa atau kami itu akhta kami itu keliru. Fanabillah hafizakumullahu taala dalam keadaan dia tidak sengaja Bahkan dia telah mencurahkan seluruh kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dia, toh Allah Subhanahu wa taala menguji dia terjatuh pada kesalahan dan kekeliruan. Fana fillah taala. Faqala Allah maka Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi Wanafillah Allah ta'ala menyatakan katfaltu sungguh aku telah melakukan Yani maknanya kwanafillah hafizakumullah tatkala seorang hamba itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa doa yang ada di akhir daripada surat Al-Baqarah Ikhwana fillah hafizakumullah yang salah satunya tadi telah disebutkan oleh Syekh Rabbana la tu'akhidna Inna sina au akhtana maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan qad fa'altu sungguh aku telah melakukan melakukan apa yang kamu inginkan Fana fillah hafizakumullahu ta'ala maka yang demikian ini adalah merupakan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang hamba itu telah memiliki niatan yang baik, mencurahkan seluruh kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dia, terjatuh pada kesalahan dan kekeliruan, maka yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala telah mengampuninya. kama fil hadis sahih dan tatkala seorang yang melakukan demikian itu adalah seorang yang pada tingkatan keilmuannya sepantas sebagai seorang hakim menghukumi satu daripada perkara-perkara agama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Idza hakama al-hakimu fastahada" Apabila seorang hakim itu menghukumi Lalu dia itu beristihad Mencurahkan kemampuan yang ada pada dirinya Thumma asaba falahu ajran Kemudian dia itu Apa yang di, menjadi istihadnya itu benar tepat Sebagaimana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala putuskan maka hakim tersebut mendapatkan dua pahala. Wa hakama fastahada thumma akhta falahu ajrun. Dan apabila seorang hakim itu beristihad atau menghukumi suatu perkara, kemudian dia itu beristihad namun dia terjatuh pada kesalahan dan kekeliruan Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka si hakim tersebut mendapatkan satu pahala. Kata Syekh, fi muqabili istihadihi, balasan terhadap istihadnya. Wa amma khata'uhu fallahu bi karamihi wa jawdihi ya'fu anhu maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaannya, dengan kemurahannya memaafkan seorang hamba yang telah mencurahkan seluruh kemampuan yang ada pada dirinya terjatuh pada kesalahan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkannya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya namun ikhwana fillah hafizakumullah perhatikan tidak sampai kemudian berhenti di sini. Tatkala kita itu mendapatkan seorang guru atau apa saudara salah satu daripada saudara kita terjatuh pada kesalahan dan kekeliruannya, Padahal dia niatnya baik. Dia telah mencurahkan seluruh kemampuannya. Memang dosanya atau kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib kata Syekh wa ma'adzalika la yuqtada bihi fi khata'ihi. Bersama yang demikian ini dia tidak boleh diikuti. Pada apa? Pada kesalahannya. Maka seorang murid tatkala mendapati gurunya itu keliru, salah. Wanafillah hafizakumullah. Dalam kondisi si guru tersebut yang niatnya baik telah mencurahkan seluruh kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dia kita kita sebagai murid meyakini bahwasanya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kekeliruannya wajib bagi dia itu untuk memperbaikinya dan kita tatkala mengetahui kesalahannya tidak boleh mengikutinya, yakni mengikuti kesalahan dia. Baik, bal yubayyan lin-nasi annahu qad akhta. Ma'al lah bahkan harus dijelaskan kepada umat manusia bahwasanya si fulan telah terjatuh pada kesalahan dan kekeliruan disertai dengan apa? memberikan udur kepada dia. Ha, memberikan udur kepada dia. Fanafillah hafidhakumullahu ta'ala inilah sempurnanya dan mulianya syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kemudian dia itu kan niatnya baik. Kemudian dia memiliki perjuangan yang demikian, demikian, dan demikian. Salah tetap salah. Ikhwanafillah. Habidakumullahu ta'ala yang harus kita tinggalkan. Tidak boleh diikuti dan harus dijelaskan kepada yakni umat atas kesalahan dia. Disertai dengan apa? Memberikan uzur kepadanya dengan adab-adab yang baik. Ini terhadap yakni seorang sunni salafi yang terjatuh pada kesalahan dan kekeliruan. Wa amma rajulul akhar alladhi الحق haqqa Adapun orang yang kedua, yakni orang yang mengetahui, mengilmui kebenaran, lalu dia itu menyelisihinya. Sulqas memiliki niat yang jelek wa yusirru 'alal batil bahkan dia terus-menerus di atas kebatilan wa yu'anidu fala yarji'u an batili dan dia keras kepala di mana dia itu tidak mau tobat dari kesalahannya kebatilannya fa nafillah habidakumullah kata syekh golongan yang kedua atau orang yang kedua ini fahadha kama qala al-muallif rahimahullah dalun mudillun syaitanun maridun fi hadhihi ummah dia adalah uh, sesat dan menyesatkan ikhwana fillah syaitan yang sangat ingkar yang ada pada umat ini. Setan dari golongan manusia. Kenapa demikian? Kata Syekh Habibullah Ta'ala li'annahu muttabi'un hawahu. Karena dia adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dalam keadaan dia ngerti bahwa bahwasanya itu adalah salah, bahwasanya itu adalah menyelisih syariah, namun karena hawa nafsunya lebih condong kepada kesalahan dan penyelisian dibandingkan dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dia. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, man adallu mimman ittaba bighairi hudam min Allah." Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya? Bighairi hudam min Allah dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Libayanil waqi' untuk menjelaskan realita bahwasanya memang tidak ada habidakumullah orang yang mengikuti hawa nafsu itu dengan petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala atau sebagian para ulama yang lainnya menyatakan ini adalah sifatul kasifah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian? Inna Allah la yahdil qawmal zalimin. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan petunjuk kepada satu kaum yang zalim. Orang yang mengikuti hawa nafsu, meninggalkan wahyu. Itu adalah zalim. Yang semestinya yang diikuti adalah wahyu ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya kata Allah Subhanahu wa taala Ikutilah oleh kalian segala sesuatu yang diturunkan kepada kalian dari roh kalian. Perintah untuk mengikuti wahyu. Sehingga tatkala seorang itu mengikuti hawa nafsu berarti dia ter termasuk golongan daripada golongan orang-orang yang zalim. Qanafillah hafizakumullahu ta'ala. Di mana Syekh Habibullah Ta'ala menjelaskan kenapa mu'alif rahimahullah menyatakan tentang golongan yang kedua ضال مضل شيطان مريض في هذه الأمة karena orang tersebut alasan beliau adalah orang yang mengikuti hawa nafsu maka orang yang mengikuti hawa nafsu itu adalah sesat dan menyesatkan Yang kedua ikhwana fillah hafizakumullah wali annahu khalafa sabilil mu'minin. Dan dikarenakan dia Kenapa dia itu adalah orang yang sesat dan menyesatkan? Alasan yang pertama adalah karena dia itu mengikuti hawa nafsu. Alasan yang kedua, li'annahu khalafa sabilil mu'minin eh Khalafa sabilal mu'minin dikarenakan dia itu menyelisihi jalannya orang-orang yang beriman, jalannya mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain.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 mu'minin dan justru dia tidak mengikuti wahyu, tapi yang diikuti adalah hawa nafsu. Buktinya apa? Wa ghaira sabilil mu'minin dan di mana dia itu mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Mengikuti jalannya yakni selain jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jawabannya, balasannya adalah nuwallihi matawalla, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling. Ke sufiah kah, ke sia-siah kah? Taib ataupun kepada pemikiran-pemikiran yang sesat yang lainnya. Wa nuslihi jahannam dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam di mana jahanam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Fanafillah habidakumullahu ta'ala. Terkhusus terhadap golongan yang kedua ini. Kata Syekh Habidahullahu taala wa yajibu an yuhazzaran nasu minhu wa min dalalatihi khasyatan an yak an yaqa'u au ba'dhum fi dalalatihi wajib umat manusia itu untuk diperingatkan dari dia. Yang dikatakan oleh Yazid Jawas ini tahziri. Ya, jama'atu tahdzir. Mana fillah Allah taala karena ini adalah manhajnya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Manhajnya ini para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mana fillah Allah taala yakni membantah terhadap kebatilan dan memperingatkan umat dari kebatilan dan ahlul batin. Maka kata Syekh, wajib an yuhadzaran nasu minhu wa min dalalatihi. Wajib umat manusia itu untuk diperingatkan dari dia dan dari kesesatannya. Bukan hanya dari dia saja, tapi dari dia dan kesesatannya. Bukan hanya dari kesesatannya saja, juga dari orang-orang yang sesat. Kenapa? khasyata an yaqa'u aw ba'duhum fi dhalalatihi khawatir umat manusia itu terjatuh di dalam kesatannya orang tersebut atau sebagian daripada umat manusia itu terjatuh pada kesesatannya ini menunjukkan kepada kita ikhwana fillah hafizakumullah tidak ada manhaj yang lebih rahmah daripada manhajus salaf. Tidak ada orang yang lebih peduli daripada mereka salafus saleh rahimahumullah taala dan orang-orang yang berjalan di atas jalannya mereka. Jadi namanya orang peduli ngerti saudaranya, khawatir saudaranya itu akan terjatuh ke dalam jurang tergelincir di dalam kesalahan diperingatkan, dinasehati sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahada minan nus lil Islam wal muslimin wa min ib'adihim an ghishil ghashasin wa khuruj min kitmanil haq dan sikap yang demikian ini adalah termasuk nasihat bagi Islam dan muslimin yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan ad-dinun nasihat. Jadi kalau ada satu perkara yang membahayakan, satu perkara yang bisa merugikan dan mencelakakan, peringatkan diri kita, keluarga kita, teman kita, masyarakat kita dari perkara-perkara tersebut. Dan sikap yang demikian ini adalah termasuk upaya menjauhkan mereka umat manusia kaum muslimin dari tipuannya para penipu. Di samping itu yang ketiga adalah wa khurujin min kitmanil haq. Upaya untuk menyelamatkan diri dari yakni dosa menyembunyikan kebenaran. Tiga hal ikhwana fillah yakni dalam rangka mentahdir umat dari kesalahan-kesalahan Kesesatan-kesesatan pertama adalah nasihat bagi Islam dan muslimin, yang kedua adalah upaya menjauhkan mereka dari hish. Ya, tipuannya para penipu, makarnya para ahli makar dan yang ketiga adalah sebagai upaya untuk menyelamatkan diri dari dosa, menyembunyikan al-haq Manafillah habidakumullahu ta'ala. Selanjutnya kita masuk pada permasalahan yang berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa'alam rahimakallah annahu la yatimmu islamu 'abdin إسلام عبد حتى يكون متبئا مصدقا مسلما فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفونه ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad kadzdzabahum wa kafa bihadza furqatan wa ta'nan alaihim fahuwa mubtadi'un dalun mudillun muhdithun fil islami ma laysa minhu dan ketahuilah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu bahwasanya keislaman seorang hamba itu tidak akan menjadi sempurna. Ya. Kalimatul Islam dengan iman. Qana fillah hafizakumullah taala idza istama'a taraqa wa idza taraqa istama'a. Apabila dua kalimat Islam dan iman itu yakni disebutkan dalam satu bab ataupun satu tempat maknanya berbeda maknanya Islam adalah amalan zahir amalan eh, adapun iman adalah <coughs> amalnya batin <coughs> namun tatkala disebutkan sendiri-sendiri maknanya Islam mencakup iman, maknanya iman mencakup Islam. Maka dari sinilah tatkala muallif rahimahullahu taala menyatakan wa alam rahimakallah annahu la yatimmu islamu abdin ya bahwasanya tidak akan sempurna keislaman seorang hamba masuk padanya adalah keimanan seorang hamba sampai dia itu menjadi seorang yang muttabi'an musaddiqan musalliman seorang mukmin muslim yang muttabi mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musaddiqan membenarkan yakni membenarkan segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya musalliman seorang menjadi seorang yang berserah diri terhadap segala sesuatu yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Faman zama annahu qad bagiya syai'un min amri al-islam lam yakfunahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad kadzabahum. Maka barang siapa yang menganggap yakni sungguh masih tersisa dari perkara-perkara agama yang para sahabat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menyampaikannya kepada kita Barang siapa orang yang beranggapan seperti itu kata Syekh faqad kadzabahum maka sungguh dia telah mendustakan mereka para sahabat dan cukuplah dengan sikapnya ini anggapannya ini keyakinannya ini sebagai bentuk furqah menyempal wata'anan alaihim menyempal dari mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dan men mencela terhadap mereka Fahuwa muftadi undalun mudil. Dan orang yang berkeyakinan dengan keyakinan yang seperti ini adalah seorang yang mubtadi' alil beda yang sesat dan menyesatkan. Mu'tidan fil Islam Dia adalah orang yang mengada-adakan Di dalam agama ini Ma minhu Segala sesuatu yang tidak ada asalnya dari agama Fanafillah hafizakumullahu taala. Taib. Sebelum kita masuk ke dalam yakni penjelasannya Syekh hafizahullahu taala uh, al muaddin fal fillah Wanafillah hafizakumullah. <clears throat> Kata Syekh hafizahullahu taala Bala yakunul abdu mu'minan illa idza tawaffarat fihi hadhihi sifatu. Bahkan seorang hamba itu tidak akan menjadi seorang yang beriman. Bukan hanya sempurna tapi bahkan seorang hamba itu tidak akan menjadi seorang yang beriman kecuali apabila ada pada dirinya sifat-sifat ini terpenuhi sifat-sifat yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala. Kata Malik rahimahullahu taala, "Annahu la yatimmu islamu 'abdin." Jadi sifat yang pertama adalah al-imanu bima jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang pertama adalah iman. Terkandung pada tadi kalimat apa? Al-Islam annahu la yatimu islamu abdin idza taraqa sama'a yani apabila kalimat Islam itu terpisah dari iman maka terkandung pada kalimat Islam itu adalah iman pula maka dari sini Asy'ari menyatakan sifat yang pertama yang seorang itu akan menjadi seorang yang beriman betul-betul beriman Sifat yang pertama adalah sifat iman, yakni beriman terhadap segala sesuatu yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وعلى رأس ذلك الإيمان بالله وأسمائه الحسنى وصفاته العليا dan perkara yang paling pokoknya dari perkara-perkara yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifatnya, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada takdir yang baiknya maupun yang buruknya sebagaimana di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala yang masyhur. Al-imanu antum tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Para fillah hafizakumullahu ta'ala. Adapun sifat yang kedua, wan yakuna muttabi'an lima jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam aqidatan wa manhajan wa ibadatan wa akhlaqan dia menjadi seorang mukmin atau muslim mukmin yang mengikuti segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti sunnah sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baik akidahnya manhajnya ibadahnya akhlaknya dan berbagai macam perkara-perkara agama yang lainnya bukan hanya akidahnya manhajnya salah bukan hanya akidah dan manhajnya ibadahnya tidak akhlaknya bejat tidak wanafillah habidakumullah karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam Islam, syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara totalitas. Ya ayuhalladzina amanu dkhulu fi silmi Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Eh, secara totalitas fanafillah habidakumullah. Antum lihat penjelasannya Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsirnya. Begitu mulianya yakni kandungan firman Allah tabaraka wa taala tadi ya ayyuhalladzina amanu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas, secara lahir maupun batin, secara akidah, ibadah, manhaj, akhlak, dan berbagai macam perkara-perkara agama yang lainnya. Qanafillah, habidakumullahu ta'ala. muhaqqiqan Allah taala yakni dalam keadaan seorang hamba itu merealisasikan mewujudkan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a قليلا ما تذكرون اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم قال الله حفظكم الله تعالى من ان ما موصولا لماذا اسم موصول ايتو من الفاظ الامور Ikutilah oleh kalian segala sesuatu yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan bukan hanya perkara etikodiyah saja. Bukan hanya perkara manhajiah saja. Bukan perkara ibadah saja. Bukan hanya perkara akhlak saja ta'ala Semuanya itu adalah termasuk perkara-perkara Yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kalian Yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kalian Untuk mengikutinya tidak boleh seorang yakni sunni salafi menyatakan yang penting akidahnya, kemudian manhajnya benar, akhlaknya muamalahnya tai menyelisih syariatnya Allah Subhanahu wa taala salah Fana billah hafizakumullah taala Wala tattabi'u min dunihi awliya dan janganlah kalian itu mengikuti selainnya. Ini membab membab tauhid. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita itu mengikuti wahyu, segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ditegaskan oleh Allah wala tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tadhakkarun. Syahid daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum Berarti di situ diperintahkan seorang muslim mukmin itu hendaknya menjadi seorang yang muttabi'. Wa qaulahu ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala jami'an kalian dalam keadaan satu padu wala tafarraqu dan janganlah kalian itu bercerai-berai Qanatillah hafizakumullah tidaklah seorang itu dikatakan seorang yang mu'tazil bihablillah seorang yang berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala yakni alkitab sunnah ala fahmi salafil ummah kecuali dia itu mengikutinya Baik. Namanya dalalah tadammun dan sekaligus mewujudkan merealisasikan mengamalkan apa yang menjadi firman Allah Subhanahu wa taala wa anna hadza sirati mustaqiman dan bahwasanya ini adalah jalanku dalam keadaan lurus Kata Allah Subhanahu wa taala fattabi'uhu Domir haknya kuana fillah Allah yani kembali kepada basyirat maka ikuti jalanku ini. Wala tattabi'u wala tattabi'u subula dan janganlah kalian itu mengikuti jalan-jalan yang lain. Apa akibatnya kalau kalian itu mengikuti jalan-jalan yang lain selain jalannya Allah Subhanahu wa taala, fatafarraqu bikum an sabilihi yang menyebabkan kalian itu bercerai-berai, berpecah belah dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Syahid daripada firman Allah ini adalah fattabi'uhu. Ila ghairi dzalika al ayati allati amara Allah fiha bittiba'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ta'atihi dan ayat-ayat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat tersebut memerintahkan untuk mengikuti rasul dan mentaatinya. Bukan hanya slogan tapi diwujudkan di dalam keyakinan dan amalan. Wa qaular Rasuli sallallahu alaihi wasallam atafnya ikhwana fillah hafizakumullah yakni kepada tadi muhakkikan qaul Allah taala yakni merealisasikan mewujudkan di samping firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mewujudkan apa yang menjadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba seluruh umatku ini akan masuk ke dalam jannah kecuali yang menolak qalu ya rasulullah wa man yaba mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain bertanya Wahai Rasulullah, siapakah yang menolak menolak untuk masuk ke dalam jannah? Hirsnya mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum terhadap kebaikan. Menganggap adanya yakni orang-orang yang aneh, ajaib. Kalau seorang itu menolak masuk ke dalam jannahnya Allah tabaraka wa taala maka mereka bersahabat, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqat aba. Barang siapa yang mentaatiku pasti dia akan masuk ke dalam jannah. Wa man asani dan barang siapa yang mendurhakaiku faqat aba, maka sungguh dia itu menolak. Fanafillah demikian juga hadis-hadis yang semakna dengan ini banyak sekali yang menunjukkan wajibnya seorang hamba itu memiliki sifat yang kedua. Jadi sifat apa ya ikhwah? Sifat ittiba. Baik. Dan di sini ya, Syekh Wallahu ta'ala mungkin disebabkan karena kelupaan tidak menyebutkan yakni sifat yang ketiga dan keempat yang disebutkan oleh muallif rahimahullah yakni sifat yang ketiganya apa musaddiqan musaddiq sifat yang keempat adalah musalliman Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala Hadza tatimmatun likalami sabiq فقوله لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبئا مصدقا مسلما Apa yang dinyatakan oleh muallif rahimahullahu taala ini kata Syekh Saleh Al Fauzan hafizahullahu taala di dalam syarah beliau Ittihaful Qari Yani perkataan mu'alif rahimahullahu ta'ala ini adalah penyempurna terhadap ucapan beliau yang telah berlalu di mana beliau menyatakan tidak akan sempurna keislaman seorang hamba sampai dia itu menjadi seorang yang mutabik, musaddik, musallim. Keempat sifat tadi. Dua sifat dijelaskan oleh Asyik Habibullah Ta'ala Asyik Rabi' Yang pertama adalah Qanafillah al-iman yang kedua adalah an yakuna muttabi'an yani muttabi' atau ittiba. Sifat yang ketiga adalah yani at-tasdiq. Sifat yang keempat adalah at-taslim. Muttabi'an la mubtadi'an. Menjadi seorang yang muttabi' mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan menjadi seorang yang mubtadi' musaddiqan la syakkan au mutaraddidan dia menjadi orang yang membenarkan yakni membenarkan terhadap segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bukan menjadi seorang yang ragu-ragu ataupun bimbang Qanafillah Allah ta'ala. Sifat yang keempat adalah musalliman, yakni musalliman lil kitab was sunnah, berserah diri kepada kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ما كان mu'minin, ولا مؤمنة إذا قضى الله amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah memutuskan satu perkara mereka masih memiliki pilihan yang lain yang ada pada hati seorang muslim adalah at-taslim Selanjutnya kata Syekh Shalal Fauzan, anna hadhihi al-umura mahallu taslimin." Karena perkara-perkara ini yang terkait dengan perkara agama ini adalah perkara-perkara yang padanya itu adalah taslim, berserah diri. Terkhusus adalah perkara etika dia." walaisat mahalla jidalin bukan perkara yang untuk diperdebatkan nusallimu lillahi wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala nujadilu fi hadzal amr, kita tidak memperdebatkan perkara ini. Au nudli bira'yina kama yaqulun ma'a kita ma'a kalamillahi wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam atau memboncengkan pikiran kita, pendapat kita. Khana fillah Allah yakni terhadap kalamnya Allah Subhanahu wa taala dan kalam rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi keempat yakni sifat yang mulia yang semestinya seorang hamba yakni dalam rangka betul-betul beriman kepada Allah tabaraka wa taala sempurna dengan keimanannya adalah harus terpenuhi pada dirinya keempat sifat tadi al-iman al-ittiba at-tasdiq wa taslim adapun yakni penjelasan uh, pokok permasalahan yang selanjutnya insyaallah taala kita akan pelajari pada pertemuan yang akan datang